Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ayuhal musyahidun al-kiram, sahabat Akademi Nur, eh, sahabat Akademi Nur dalam program bahasa Arab ini bertemu kembali kita di eh, episode yang ke-23 ini ya, silsilah belajar bahasa Arab. Kita lanjutkan pelajaran kita di halaman 88, Samaniyah wa Samanun ini adalah latihan-latihan kelanjutan dari eh, apa namanya al-hiwar as-salis al-wahdatul rabi'ah al-hayatul yaumiyah ad-darsu wahid was-salasun. Ya, masih di bagian 4. Temanya adalah al-hayatul yaumiyah tentang kehidupan sehari-hari ad-darsu wahid was-salasun. Pelajaran ke-31. At-tadrib sil baina kulli surataini bainahuma alaqah. Nah, ini perintahnya apa ini? At-tadribul awal sil baina kulli surataini ya, sambungkan antara dua gambar bainahuma alaqatun. Antara kedua gambar tersebut, antara keduanya ada hubungan alaqah, ada kaitan. Misalnya, yang silu ya yaghsilu kaitannya dengan apa ya contohnya yaghsilu kaitannya dengan yakwi jadi kitabun apa yang mendekati punya kaitan kesamaan kitabun Nah, ini kalian kasih garis, ya garis. Misalnya ini contoh yang kedua, kitabun ya dia sama seperti sahifah. Ya karena sama-sama dibaca. Hafilatun. Hafilah. Ini sama sama seperti apa? Apakah sama seperti al-fajar, ya Ya, yakwi, au sayyarah? Fahakada, ya. Latihan yang pertama ini dikerjakan hanya dengan menghubungkan saja kata yang punya kaitan antara satu dengan yang lainnya. At-tadribus tsani. At-tadribus tsani, latihan yang kedua, sil bainal kalimati was suratil munasibati. Sil bainal kalimah was suratil munasibah. Nah, ini menggabungkan, menghubungkan antara kata dengan gambar yang cocok terhadap dengan kata tersebut. Nah, gambar pertama misalnya ini gambar apa nih? Bangunan sekolah. Maka dia cocoknya dengan kata madrasah. Gambar kedua apa? Gambar ketiga, gambar keempat dan gambar kelima. Ya ini sama seperti di tadrib al awal tadi. Kalian hanya tinggal menarikkan garis mana kata yang cocok dengan kalimat tersebut. Baik. Ini dikerjakan dan selanjutnya kita masuk ke mufradatun idhafiyah. Mufradatun idhafiyah ya. Kosakata kosakata tambahan. Al-ardu. Al-ardu latihan uh, paparan. Undur wastami' wa'a'id. Undur wastami' wa'a'id. Lihat, dengar dan ulangi. Ini angka bertingkat ya ke satu, kedua, ketiga, keempat, begitu ya. Dia kan ada angka itu ada dua macam. Ada angka rokom, itu angka saja, tidak ada tingkatan. Ada angka bertingkat, eh, eh bilangan bertingkat begitu. Ke satu, kedua, ketiga, keempat. Nah ini yang kita akan pelajari ini. Al awal, al awal pertama Ya ini bukan satu ya artinya. Al awal artinya pertama. Asani. Asani. Kedua. Asalis. Asalis. Ketiga. Ya bukan tiga ya tapi ketiga. Ar-rabi'. keempat Al-Khamis Al-Khamis Kelima ya, Kalau angka Angka bulat itu kan eh, Satu Wahid Dua Isnan Tiga Salasah Empat Arba'ah Lima Khomsah Ya tapi kalau di sini ini angka apa bilangan bertingkat. Al awwal, Coba sama-sama diikuti. Al awal. Asani. Asalis. al khamis. ya bisa dipahami oke okay? sekarang kita masuk ke latihan ini coba kalian kerjakan latihan-latihan ini at-tadribul awal latihan yang pertama rattibil a'dad rattibil a'dad susunlah bilangan bertingkat itu ya dimulai di sini kata ar-rabi al awal, ats salis al-khamis ats-tsani ini kan dibuat acak maka coba susun sesuai tingkatannya. Yang pertama al awal. Setelah al awal apa? Setelah itu apa lagi? Ya sampai akhirnya. Dan latihan yang kedua, at-tadribus tsani sil bainal adadi wa tartibuhu. Sil bainal adadi wa tartibuhu. Hubungkan antara angka dengan tingkatannya, ya, dengan bilangan tingkatannya. al rabi al-awwal al-thalis al-khamis al-thani. Nah, jadi misalnya al rabi ditarik garis menuju ke angka 4. Al-awwal begitu juga ditarik garis menuju ke angka yang menunjukkan kata tersebut. Al-Thalis begitu juga al-khamis dan terakhir Al-Thani Ya, mudah ini latihannya masih mudah. Latihan yang ketiga, at-tadribus Thalis iqra'il a'dada tartibiyan. Iqra'il a'dada tartibiyan. Perintahnya baca bilangan-bilangan berikut secara berurutan. Nah, ya, secara berurutan. Jadi bacanya bukan seperti yang ada di kitab, tapi dipilih mana yang pertama. Yang pertama adalah al-awwal. Apa setelahnya sampai terakhir. Ya, ini dibaca dengan bersuara ya, jangan baca dalam hati, baca bersuara. Baik. Selanjutnya at-tadribur rabi' yaksil bainal adadi wasuratil munasibati nah, sil bainal adad tarik garis lurus hubungkan bainal adad antara bilangan antara angka wasuratil munasibah dengan gambar yang cocok ini sama juga tugasnya hanya menghubungkan saja baik selanjutnya kalau kalian sudah selesai dengan latihan yang tadi, kita masuk ke at-tarakibun nahwiyah. At-tarakibun nahwiyah. Pola-pola atau susunan-susunan nahunya. At-tadribul awal, latihan yang pertama, perintahnya tabadalis su'ala wal jawaba ma'a zamirika kama fil mithali. Tabadalis su'ala wal jawaba. Bertukar tanya jawab. zamilika bersama temanmu kama fil mithal sebagaimana pada contoh. Nah, sekali lagi cari teman ya, ajak teman untuk bisa lebih efektif ya, lebih interaktif belajarnya. Al-misal ada gambar ini gambar madrasah jam 7 ya ada gambar madrasah kemudian ada gambar ada gambar menunjukkan jam 7 pukul 7 kita buat seperti pertanyaan dan jawaban talib awal bertanya mata tadhabu ilal madrasah mata tadhabu ilal madrasah talib sani yujib menjawab adhabu sa'ata sabi'ah adhabu as-sa'ata sabi'ah Mata tadhabu ilal madrasah? Adhabu sa'atas sabi'ah. Itu contohnya ya. Nah sekarang ada beberapa gambar, ada enam gambar. Gambar pertama captionnya bait al-wahidah. Saya contohkan sekali lagi cara mengerjakannya. Mata tadhabu ilal bait. Mata tadhabu ilal bait. Adhabu as-sa'atal wahidah. Adhabu as-sa'atal wahidah. Jadi yang kita ganti itu adalah pertama tujuannya kemana, kemudian jamnya yang diganti jam keberapa. Begitu selanjutnya at-tabib as-saniyah. Ya. Mata tadhabu ila at-tabib? Azhabu sa'ata thaniyah. Selanjutnya ada masjid. Al-masjid al-thalisah. Coba kalian praktekkan. Al-muhandis Al rabiah Asyaqqah al-khamisah. Al-am Al sadisah Ya, ini kata-katanya sudah kita ketahui ya. Masjid jelas, al muhandis insinyur, asyaqqah apartemen, al am paman. Ya. Oke. Coba dikerjakan latihan yang pertama ini diucapkan, videonya di stop terlebih dahulu. Baik, sekarang kita lanjut ke at-tadribus tsani at tadribusani perintahnya masih sama. Tabadali su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithal. Al-mithal ada gambar captionnya, keterangannya. Yusallil fajra al-masjid. Aina tusallil fajra? Aina tusallil fajra? Jawabannya, usallil fajra fil masjidi. Usallil fajra fil masjidi. Ya. Kita ulangi. Gambarnya ini ada keterangan yusallil fajra al masjid. Dari dua gambar, dari satu gambar ini dengan ada keterangannya kita buat polanya seperti ini. Aina tusallil fajra? Usallil fajra fil masjid. Ya, berarti pekerjaannya sholat subuh, tempatnya di masjid. Ada enam gambar juga. Ini kalian polanya seperti itu. Yaqra'ul Qur'an al-musalla. Aina taqra'ul Qur'an akra'ul Quran fil musalla. Ya, ingat. Kalau kita ber, me, apa namanya mengatakan kamu membaca, maka kita gunakan takra'u. Aina takra'ul Quran. Kalau kita ingin mengatakan kita yang membaca, kita bilang akra'ul Quran. Ya, nampak perbedaannya ya. Kamu takra'u, saya akra'u. Jadi jangan terbalik nanti Eh, aina takraul Quran takraul Quran fil musalla <coughs> maka itu jawabannya tidak benar ya kalau dia bertanya aina takraul Quran jawabannya akraul Quran fil musalla begitu juga dengan gambar kedua yushahidu tilfad al ghurfah gambar ketiga yatawadda al hammam Gambar keempat, yaghsilul atbaq al-matbakh. Kelima, yanam ghurfatun naum. Ketujuh, eh, eh yang keenam ya, yaghsilul malabis al-hammam ya dikerjakan latihan ini <clears throat> coba praktekkan seperti yang kita jelaskan Selanjutnya at-tadribus tsalis, latihan yang ketiga. Tabadali su'ala wal jawaba ma'a zamilika. Saling bertukar tanya jawablah bersama temanmu kama fil misalaini seperti pada dua contoh. Nah, ini butuh perhatian yang lebih dalam ya. Al-misalul awal. Talib awal, "Madza taf'al?" Talib sani, Aqra'ul Quran. Ya, ini ada captionnya yaqra'u Al-Quran. Pertanyaannya, "Madza taf'al?" Jawabannya, "Aqra'ul Quran." Ya. Al-misal usani, talib awal. Ini captionnya ini perempuan ya. Taqra'u Al-Quran. Madza taf'alina? Talib sani. Akra'ul Quran. Oke, ini coba diperhatikan betul-betul. Ini pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Pertama, kalau dia laki-laki, dia kita katakan dia membaca yaqra'u. Ya, ini makanya di, di bawah gambar ada tulisan yaqra'u. Kalau perempuan, dia dia membaca taqra'u takra'u. Ya, dia mirip seperti kata e, kamu, ya. Jadi kalau perempuan misalnya dia membaca takra'u. Kalau laki-laki dia membaca yaqra'u. Taknya menjadi ya. Oke? Okay? Kemudian kita buat pertanyaan madza taf'al kalau laki-laki apa yang kamu kerjakan ya kalau dia perempuan, bukan mada taf'al, tapi ditambah ya dan nun pada akhirnya. Mada taf'alina. Mada taf'alina. Ya. Kita ulangi. Mada taf'al aqra'ul Quran. Berarti yang ditanya adalah laki-laki. Mada taf'alina akra'ul Quran. Berarti yang ditanya adalah perempuan. Ya. Dari mana kita ketahui? Dari katanya tadi. Perempuan ada penambahan ya dan nun di akhirnya kalau kita ingin bertanya tentang kamu. Baik. Ini contohnya. Sekarang coba kalian praktekkan ini pada enam gambar yang ada. Ini sebagian laki-laki, sebagian perempuan ya. Contoh yang pertama, yaknusu dia menyapu al-ghurfata. Berarti kalau kita buat seperti contoh menjadi seperti ini. Mada taf'al? Jawabannya aknusul ghurfah. Aknusu al-ghurfata. Apa yang kamu lakukan? Saya menyapu ruangan. Ya tushahidu tilfad ya, ini perempuan tushahidu dia sedang menonton TV maka pertanyaannya bagaimana Mada taf'alina Mada taf'alina Jawabannya Usyahidut tilfad Nah begitu pula nanti gambar ketiga Yakra sahifah Yakwi al-malabis Tagsilu al-atbaq yaqra'u alkitab. Sahabat Akademi Nur, Akademi Nur yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dia episode kita yang ke-23. Harapan saya ini diulang-ulang ya, diulang-ulang prakteknya karena memang kita tidak tatap muka. Harapannya memang ikuti pola yang sudah kita jelaskan. Mudah-mudahan itu bisa membantu memudahkan kita mempraktekkan apa yang kita pelajari.